Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Kama yuhibbu Rabbuna wa yardha Wa ashadu an ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma Kita lanjutkan Pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi dawil kitabi was sunnah pembahasan kitab siam kita masih pada bab yang kedua tentang uzur-uzur yang membolehkan untuk berbuka di siang Ramadan masih dalam masalah yang pertama <clears throat> tentang uzur-uzur yang membolehkan seseorang berbuka di siang Ramadan. Telah disebutkan pada pertemuan yang lalu di antara <clears throat> di antara uzur-uzur tersebut adalah al-marad wal kibr. Al-marad wal kibr. Ya, sakit dan usia yang sudah lanjut. Al-ajiz anusiyam tidak mampu untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, <clears throat> as-safar. Ini juga uzur yang membolehkan bagi seorang musafir untuk berbuka di siang Ramadan ya, dan wajib baginya untuk mengqadha di hari-hari yang lain sesuai dengan hari-hari yang dia tinggalkan. <clears throat> Kemudian yang ketiga Kita lanjutkan <coughs> itu yang ketiga Al-haidu wa nifas Haid dan nifas Keduanya juga merupakan uzur Ia membolehkan wanita yang haid dan nifas Berbuka di siang Ramadan dan wajib bagi keduanya untuk mengkodok di hari-hari yang lain sesuai dengan hari-hari yang telah dia tinggalkan. Falmar'atu lati ataha al-haid aw nifas tuftiru fi Ramadan wujuban. Wanita yang mengalami haid dan mengalami atau mengalami nifas maka dia berbuka di siang Ramadan secara wajib artinya wajib berbuka wa yuhramu 'alaiha shaum bahkan haram bagi wanita yang haid dan nifas untuk berpuasa ya hukumnya haram berpuasa ketika haid atau ketika nifas. Walau somat lam yasihha minha. Kalau dia berpuasa, maka tidak sah puasanya. Bahkan jika dia sengaja, maka dia berdosa karena melakukan perkara yang haram. Haram hukumnya berpuasa ketika haid atau ketika nifas. <clears throat> Apa dalilnya li hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu? Anna Nabiy sallallahu ala alihi wasallam qaal. Dalilnya hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu Bahwasanya Nabi sallallahu ala alihi wasallam bersabda, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Fadzalika min nuqsani diniha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah jika wanita haid dia tidak sholat dan tidak puasa dan yang demikian itulah yang dinamakan dengan wanita itu kurang agamanya. Nah. <clears throat> seorang wanita nakisu aklin wedin kurang akalnya ya, dan kurang agamanya. Nah, persaksian wanita satu orang wanita itu sebanding dengan setengah pria. Ya. Sehingga naam apabila di situ ada membutuhkan saksi satu, ya, jika saksinya wanita harus dua. Ya. Kalau laki-laki cukup satu, kalau perempuan yang menjadi saksi harus dua orang ya. Nah seperti dalam eh, Saksi jinayah <clears throat> Sehingga dikatakan wanita kurang akalnya Dan dikatakan Naqisuddin kurang agamanya Kenapa? Karena seorang wanita jika dia haid atau jika dia nifas dia tidak sholat dan tidak puasa Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dan ini mujma'un alai ijma' selain dalil hadis ini juga dalil ijma' ijma' kaum muslimin sepakat bahwasannya wanita yang haid dan wanita yang nifas ya, tidak berpuasa. Ya. Dan wajib bagi keduanya untuk mengkodok di hari-hari yang lain. Wajibu alaihi mal dan wajib bagi keduanya untuk mengkodok puasanya. Likauli Aisyah radhiyallahu taala anha dalilnya adalah Ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kana isi dzalik fa nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i shalah. Dahulu kami juga mengalami yang demikian, mengalami haid. Dan kami diperintahkan untuk mengkodok puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Ini menunjukkan bahwasannya wanita yang haid dia tidak berpuasa di siang Ramadan dan wajib mengkodok di luar Ramadan. <coughs> Kemudian bagaimana jika seorang wanita dia haid dan suci di siang Ramadan? Apakah dia wajib menahan diri dari makan, minum dan pembatal-pembatal puasa yang lain? Nah, al-zahir la hal imsak. Dia tidak wajib untuk menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Dan ini pendapatnya jumhur para ulama. <coughs> artinya dia boleh melanjutkan bukanya, artinya boleh makan dan minum ya. Walaupun telah suci. Ya. Karena dia suci di pertengahan eh, siang. <coughs> Kemudian Ar-Rabi yang keempat. Dari uzur-uzur yang membolehkan berbuka di siang Ramadan. Al-hamlu Hamil dan menyusui. Ini juga termasuk uzur-uzur yang membolehkan wanita untuk berbuka di siang Ramadan. Fal mar'atu idza kanat hamilan aw murdi'an. Maka seorang wanita jika dia hamil atau dia menyusui wa khafat 'ala nafsiha aw waladiha bisababi shaum dan dia khawatir terhadap dirinya atau mengkhawatirkan kesehatan anaknya karena sebab puasa ya, jazalah al fitr maka boleh baginya berbuka baik mengkhawatirkan dirinya sendiri ya, atau mengkhawatirkan bayinya ya, boleh bagi dia untuk berbuka lima rawahu Anasun radhiyallahu taala anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dalilnya adalah yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha wada'a 'anil musafiri as salah was saum wa 'anil hubla wal murdi as saum Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggugurkan bagi seorang musafir eh, setengah sholat iya. sehingga seorang musafir dia mengkosor sholatnya ketika safar iya. Allah subhanahu wa ta'ala menggugurkan setengah sholat kepada seorang musafir dan Allah subhanahu wa ta'ala menggugurkan puasa bagi seorang musafir Artinya menggugurkan kewajiban ada. Ada itu adalah e, melakukan ibadah di waktu itu. Pada waktunya itu namanya adaan. Nah, akan tetapi tidak menggugurkan kewajiban untuk mengkodok. Ada adaan, ada kodoan. Kalau adaan itu melakukan ibadah di waktu tersebut, pada waktunya. Kalau kodoan itu melaksanakan ibadah tersebut di waktu yang lain atau di luar waktunya. Sehingga yang dinamakan kodoan. Itu Allah subhanahu wa ta'ala menggugurkan kewajiban ada ada puasa ya, kepada seorang musafir. Dan juga Allah menggugurkan eh, kewajiban setengah Solat kepada seorang musafir sehingga dia mengkosor solatnya di waktu safar. Wa anil hubla wal murdi asaum dan Allah subhanahu wa taala menggugurkan kewajiban ada menunaikan puasa di pada waktunya eh, yaitu di Ramadan eh, dari seorang yang hamil dan seorang yang menyusui. Itu dari wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Yang menjadi syahid dalam hadis ini adalah wa anil hubla wal murdi asaum. Allah menggugurkan kewajiban menunaikan puasa pada waktunya ya. bagi seorang wanita yang hamil dan seorang wanita yang menyusui. Ya. <clears throat> Tetapi Allah tidak menggugurkan kewajiban qada tidak menggugurkan kewajiban kodok puasa dari wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Hadis tadi diriwayatkan oleh Tirmizi dan yang lainnya. Kemudian Watakdil hamilu wal murdi'u makanal ayyamil lati aftarataha. Wanita yang hamil dan wanita yang menyusui dia mengkodok, mengkodok puasanya. Selama hari-hari yang dia berbuka padanya. Wadzalika in khafata ala ma Dan yang demikian itu ya, apabila wanita yang hamil atau wanita yang menyusui tersebut mengkhawatirkan dirinya sendiri. Jika mengkhawatirkan dirinya sendiri, ya, maka cukup untuk mengkodok puasanya di hari-hari yang lain. Fa'in khafatil hamilu ma'azalika ala jeniniha awil murdi'u ala rodi'ihima Adapun jika wanita yang hamil atau wanita yang menyusui ya, dia mengkhawatirkan dirinya dan anaknya Mengkhawatirkan seorang yang hamil Dia mengkhawatirkan janinnya Dan dirinya sendiri Mengkhawatirkan dirinya sendiri dan janinnya Karena sebab puasa Wanita yang menyusui dia juga mengkhawatirkan dirinya sendiri Dan mengkhawatirkan bayi yang disusuinya Jika dia berpuasa Maka jika mengkhawatirkan Kedua-duanya Dirinya sendiri dan anaknya Atau janinnya at'amat ma'al qada'i an kulli yaumin miskinan. Maka disertai qada ya, juga membayar fidyah, memberi makan seorang miskin setiap harinya. <coughs> Liqaul ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dalilnya riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Itu ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, kata Abdullah bin Abbas, "Wal murdi'u wal hubla idza khafata 'ala auladihi ma aftarata wa at'amata." Seorang yang menyusui, wanita yang menyusui dan wanita yang hamil apabila mengkhawatirkan anak-anaknya maka aftarata keduanya berbuka wa at'amata dan membayar fidyah. Ya. Nah, jika mengkhawatirkan dirinya dan anaknya, maka wajib untuk mengkodok dan juga membayar fidyah. Riwayat ucapan Abdullah bin Abbas tadi dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dan isnadnya sahih. Masalah yang terakhir <clears throat> yaitu tentang wanita yang hamil dan menyusui <clears throat> yang mengkhawatirkan dirinya dan anaknya atau dirinya dan janinnya. Apakah dia wajib mengkodoh dan membayar fidyah atau hanya cukup membayar kodoh iya. dan tidak wajib membayar fidyah ikhtalafu para ulama berselisih nah para ulama berselisih ada yang mengatakan uh, wajib mengkodoh dan bayar fidyah ya jika mengkhawatirkan dirinya sendiri dan anaknya atau mengkhawatirkan dirinya sendiri dan janinnya iya. Dan ini pendapat yang dipilih dalam buku ini. Ya. <clears throat> Bahwasanya wajib bayar qadha dan naam membayar fidyah. Ya. Kemudian sebagian para ulama yang lain mereka berpendapat cukup membayar kodok saja. Ya cukup mengkodok puasanya saja dan tidak wajib untuk membayar fidyah. Tidak wajib membayar fidyah memberi makan eh, seorang miskin setiap harinya. Nah, nah. <clears throat> wahada huwa soab dan yang pendapat yang kedua ini yang benar pendapat yang kuat ya, yaitu hanya wajib mengkodok puasanya dan tidak wajib membayar fidyah. Yang demikian karena wanita yang haid, eh, wanita yang hamil dan menyusui, ya, dia diperbolehkan berbuka karena uzur, karena uzur yang muncul. Ya. Uzur yang muncul, kalau hamil maka kehamilan. Kalau menyusui maka naam kegiatan menyusui. Ya. Diperbolehkan berbuka karena uzur yang muncul. Uzurun tariun. Uzur yang muncul. Ya. Maka ini eh, kondisinya seperti orang yang sakit. Ya. Kondisinya seperti orang yang sakit. Orang yang sakit dia boleh berbuka di siang Ramadan. Kenapa? Karena ada uzur yang muncul yaitu sakit sehingga dia boleh berbuka di siang Ramadan. Ketika telah hilang uzurnya, maka dia wajib berpuasa. Ya. Dan ketika dia tidak berpuasa di waktu sakit, wajib mengkodok di hari-hari yang yang lain. Maka demikian pula wanita yang hamil dan yang menyusui. Nah, tidak wajib bayar fidyah, hanya wajib mengkodok puasanya. Nah, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan juga Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu taala. <coughs> Bahwasanya wanita yang hamil dan wanita yang menyusui jika mengkhawatirkan dirinya dan anaknya, ya, mengkhawatirkan kedua-duanya cukup membayar kodok atau mengkodok puasanya di hari-hari yang lain dan tidak wajib membayar fidyah. Nah. Adapun ucapan Abdullah bin Abbas bahwasanya wanita yang menyusui dan wanita yang hamil, nah maka dia berbuka dan memberi makan, ya. maka yahtamal, ya. nah dimungkinkan beliau mengatakan ini hanya sekedar sunnah, ya. tidak mengarah kepada wajib tidak mengarah kepada kepada wajib. Nah, ini demikian karena para sahabat yang lain menyelisihi. Nah. Ya. Taib. Sehingga dimungkinkan, dimungkinkan beliau mengatakan at'amata keduanya membayar fidyah. Nah, ini adalah anjuran atau sunnah ya. Nam atau disukai bukan mengarah kepada wajib. Wallahu taala a'lam bisawab. Sehingga Naam, pendapat yang kuat insyaallah e, bagi wanita yang hamil dan menyusui yang mengkhawatirkan dirinya sendiri dan anaknya atau janinnya hanya wajib mengqadha puasa dan tidak wajib membayar fidyah. Baik. <clears throat> Kemudian fatalakhasa min dzalik maka kesimpulan dari penjelasan di atas ya dari udur-udur yang membolehkan seorang berbuka di siang Ramadan annal asbabal mubihata lil fitr arba'atun bahwasanya sebab-sebab yang membolehkan seorang berbuka itu ada empat as-safaru safar wal marodu sakit wal haidu wan nifas haid dan nifas wal khaufu minal halak dan orang yang mengkhawatirkan binasa orang yang mengkhawatirkan dirinya binasa Nah, kama fil hamil wal murdi sebagaimana pada kondisi wanita yang hamil dan yang menyusui. Demikian pula Nah, <coughs> Seperti kondisi Seorang kabiroh ya. Seorang kabir atau roh Seorang yang sudah lanjut usia Nah Yang jika memaksakan diri berpuasa Dia akan mengkhawatirkan Kebinasaan dirinya ya. Inilah uzur-uzur yang membolehkan seorang berbuka di siang Ramadan safar, sakit, haid dan nifas, ya, hamil dan menyusui, kemudian <clears throat> usia yang lanjut <clears throat> atau enam <clears throat> ketidakmampuan untuk berpuasa. Demikian pula masuk dalam kategori al-khaufu minal halak, orang yang mengkhawatirkan dirinya binasa adalah orang yang mengalami haus yang sangat ya, atau mengalami lapar yang sangat ya, yang jika dia tidak berbuka ya, maka dia akan binasa nah maka dia akan binasa mungkin meninggal dunia atau yang semisalnya Orang yang seperti ini yang sangat lapar atau sangat haus ya, dan dia mengkhawatirkan dirinya ya, akan binasa. Nah, orang yang kondisinya seperti ini lazimahul fitr. Dia wajib berbuka. Ya. <clears throat> Dia harus berbuka. Walaupun dia itu orang yang sehat. Ya. Dan walaupun dia itu orang yang mukim, bukan musafir. Tapi ketika dia mengalami kondisi yang kritis seperti ini, sangat haus, ya, sangat lapar atau sangat lapar, maka dia boleh berbuka di siang Ramadan walaupun dia sehat dan dia mukim. Nah. <coughs> Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu anfusakum Innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat menyayangi kalian. Nah, ini dalil nggak boleh kita nah, membinasakan diri sendiri. Ya, membunuh diri sendiri. Dan juga ayat yang lain kubi tahlukah dan janganlah kalian mencampakkan diri diri kalian kepada tahlukah kebinasaan. Ini pun larangan mencapakan diri kepada kebinasaan. Nah, sehingga dia harus berbuka, ya, orang yang seperti tadi harus berbuka dan hanya wajib membayar kodok ya, atau mengkodok puasanya di hari-hari yang lain. <clears throat> Bisa saja orang lupa nggak sahur, bisa. Nah, ya, yeah. nah, sudah mau dekat-dekat maghrib. Ya sudah terkapar dia ya nah nah maka boleh ya, baginya untuk berbuka ya, bahkan wajib berbuka baginya karena Allah melarang untuk mencampakkan diri kepada kebinasaan nah. <coughs> dan dia wajib mengkodoh di hari-hari yang lain <coughs> Selesai dari Al-A'dzar Al-Mubihatu lil Fitr fi Ramadan. Selesai dari pembahasan uzur-uzur yang membolehkan berbuka di siang Ramadan. Lanjut. Kita lanjut pada masalah yang kedua. Al-mas'alah tsaniyah, masalah yang kedua, mufattiratus shaim, pembatal-pembatal puasa. Wahyal asya'u lati tufsidu 'ala sa'imi saumahu wa Pembatal pembuatan puasa adalah perkara-perkara yang merusak ya, puasa orang yang berpuasa ya. Nah. <clears throat> dan membatalkan puasanya. Wa yuftiru shaimu bi fi'li ahadil Dan seorang yang berpuasa dia batal puasanya karena melakukan salah satu perkara-perkara berikut ini. <clears throat> al awal yang pertama. Al-aklu aw syurbu amdan. Makan dan minum secara sengaja. Liqaulihi ta'ala <clears throat> dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimus siyama ilal lail. Dan makanlah serta minumlah ya, kalian ya, sampai jelas bagi kalian perbedaan antara benang putih dan benang hitam. Maksudnya adalah fajar. Itu makan dan minumlah sampai jelas terbitnya fajar. Ya. Sampai terbit fajar, tanda masuk waktu sholat subuh. Sumati musyama ila lail, kemudian sempurnakan puasa sampai al-lail, sampai malam. Dan awal malam adalah dengan tenggelamnya matahari. <clears throat> Faqad bayyanatil ayah annahu la yubahu lisaimil aklu wasyurbu ba'da tulu'il fajri hatta lail ay ghurubi syams maka ayat ini telah menjelaskan bahwa orang yang berpuasa tidak diperbolehkan untuk makan dan minum setelah terbitnya fajar tanda masuk waktu sholat subuh sampai kapan hatta lail sampai malam yaitu guru bisyams sampai matahari tenggelam amma man akala au syariba nasian. fasiyamuhu sahih Adapun orang yang makan atau minum secara atau karena lupa ya Adapun orang yang makan dan minum karena lupa, tidak sengaja, ya, karena lupa fasya muhsahi, maka puasanya sah. Ya. tentunya jika dia apa? Jika dia naam berhenti dari makan dan minumnya ketika ingat. Ya. Nah, makan, minum ketika puasa, ya. ketika ingat wajib berhenti ya. Tidak boleh meneruskan Kalau dia sudah ingat Tapi masih terus ya, Tanggung misalnya Maka Batalas ya. Batal puasanya Jika dia telah ingat Telah sadar kemudian masih melanjutkan Maka batal puasanya Adapun yang murni lupa ya, Fasiyabuhu sahih Maka puasanya sah jika dia melanjutkan ya, Sudah habis tiga piring baru ingat misalkan. Maka dia lanjutkan puasanya, maka sah puasanya. Nah, ya. Wa yajibu alaihi imsak idza tadzakkara. <clears throat> Dan wajib baginya untuk menahan diri dari makan dan minum jika dia ingat atau sadar. Au dzakara annahu shaim, au dzukira annahu shaim atau ada yang mengingatkan. Ada yang mengingatkan kamu sedang puasa. Ketika diingatkan langsung berhenti, ya. Nah, kemudian dia melanjutkan puasanya, maka sah puasanya. Walaupun tadi sudah makan atau minum. Apa dalilnya? Liqauli sallallahu alaihi wasallam, <coughs> dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, <coughs> "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba." Barang siapa yang lupa dalam keadaan dia puasa kemudian dia makan dan minum karena lupa, falyutimma saumahu, hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allah Karena sesungguhnya Allah lah yang telah memberikan makan kepadanya dan memberikan minum kepadanya. Rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. <coughs> Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian apakah wajib bagi orang yang melihat saudaranya makan dan minum ya, ketika berpuasa ya, apakah wajib saudaranya yang melihat untuk menegur ya. <clears throat> Taib <clears throat> al-jawab ya. hendaknya saudaranya yang melihat naam dia yang sedang berpuasa makan dan minum hendaknya menegurnya atau mengingatkannya ya. dan tidak membiarkan makan dan minum ketika berpuasa. <clears throat> Berdasarkan hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi Barang siapa yang diantara kalian melihat kemungkaran maka hendaklah rubah dengan tangannya. Fa'ilam yastati' fabilisani. Kalau tidak mampu dengan tangannya maka dengan lisannya. Ya, ngasih tahu. Ya. Wa'ilam yastati' fabiqalbih. Dan kalau dia tidak mampu juga maka dengan hatinya. Nah. Wadzalika adaful iman dan yang demikian itu adalah Naam selemah lemah iman. Baik. Maka wajib untuk mengingkari kemungkaran. Ketika orang tidak puasa di siang Ramadan, ini adalah suatu suatu kemungkaran. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah kalian bertolong menolong dalam kejahatan dan dosa. <clears throat> Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwasanya Naam orang yang melihat saudaranya melakukan pembatal pembatal puasa eh, melakukan makan dan minum ya, hendaknya dia mengingatkan ya, dan tidak membiarkannya. Ya. Nah, jangan sengaja biarkan dulu sampai habis, ya, misalkan. Ya, segera diingatkan. <clears throat> Kemudian <clears throat> kita selesaikan. Wa yafsudu shaum bisu'ud. <clears throat> Dan puasa akan rusak dengan sebab saud. Apa itu saud? dijelaskan di sini, saud itu adalah daun yusobu fil anf. Eh, dawaun yusobu fil anf, obat yang diteteskan di hidung. Ini saud. Nah, obat yang diteteskan di hidung. Nah. Disebutkan di sini eh, pemakaian obat yang ditetes di hidung itu akan membatalkan puasa. Wa bikulli ilal jauf. Dan juga puasa akan batal dengan semua perkara yang menjadikan benda sampai ke perutnya. Nah. Walau min ghairil fam, walaupun bukan dari jalan mulut. Ya mimma huwa fi hukmil akli wa syurbi kal ibril mughadhiyah <clears throat> dari perkara-perkara yang hukumnya itu sama dengan makan dan minum atau sebagai pengganti makan dan minum seperti e, suntikan suntikan yang ber apa bernutrisi atau berenergi ya, yang bisa menggantikan makan dan minum ya. Maka yang seperti ini <clears throat> membatalkan puasanya. Nah, walaupun bukan makan dari mulutnya, tetapi makan lewat suntikan. Nah, suntik biar kuat. Nah, lain halnya ketika suntikan tersebut adalah suntikan obat, murni obat. Ya. Maka yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Ketika suntikannya murni obat. Tapi ketika suntikannya adalah nutrisi atau yang berenergi atau yang semisalnya, enam yang bisa menggantikan makan dan minum, maka ini membatalkan puasa. Nah. <clears throat> sehingga puasa batal dengan semua perkara atau karena semua perkara yang sampai ke perutnya. <clears throat> Walaupun bukan dari jalan mulutnya. <clears throat> dari perkara-perkara yang hukumnya itu seperti makan dan minum atau sebagai pengganti makan dan dan minum. Baik. <clears throat> Kemudian adapun masalah sa'ut tadi, ya, masalah obat yang diteteskan di hidung, ya. Nah, di dalam buku ini dipilih pendapat yang membatalkan membatalkan puasa dengan obat tetes hidung. Nah, <clears throat> dan di sana ada pendapat yang lain, ya. dan ini pendapat yang kuat, ya. pendapat yang rajih, bahwasannya sekedar saud, ya, sekedar tetes hidung, dia tidak membatalkan puasa kecuali jika tetesan tersebut sampai ke tenggorokannya. Karena tetesan tidak semuanya sampai ke tenggorokan. Ada yang mungkin hanya sampai di eh, hidungnya, ya. Nah. Sehingga eh, Raji pendapat yang kuat insya Allah eh, tetes hidung, obat tetes hidung ini tidak membatalkan puasa kecuali jika tetesan tersebut sampai ke tenggorokannya. Dan ini yang dirojihkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala dan juga Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullahu taala. <clears throat> Apa dalilnya? Dalilnya hadis Laqit Ibn Sabirah. Ya. Hadis Laqit bin Sabirah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa balik fil istinsyaq illa an takuna shaiman." So Bersungguh-sungguhlah kalian ketika istinsyak ya. Apa itu istinsyak? Memasukkan air ke ke hidung ketika berwudu. Bersungguh-sungguhlah kalian ketika istinsyak ya. Itu masukkan air ke hidung. Bersungguh-sungguhlah illa kecuali kalian dalam keadaan puasa. Maka jangan jangan berlebihan ketika istinsyak, ketika dia puasa. Artinya apa? Dia tetap memasukkan air ke hidungnya tetap istinsyak ketika berwudu walaupun dia sedang puasa tetapi tidak eh, apa ini tidak bersungguh-sungguh ya seperti ketika dia tidak berpuasa nah, ketika dia berpuasa maka dia tidak bersungguh-sungguh cukup memasukkan air ke dalam hidungnya ya, ya nyedotnya pelan-pelan ya nah <coughs> atau menghirupnya ya menghirupnya pelan-pelan <coughs> Taib. Hadis di atas diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Kemudian jika dia beristinsyak ya, dia niatnya nggak nggak bersungguh-sungguh ya, pelan-pelan. Ya. Qadarullah ya. Nah, ternyata eh, keselak lah atau apa bahasanya keselak tersejak ya. Nah, ternyata terlalu kuat ternyata. Ya. Padahal dia sudah memperkirakan ini e, pelan ini, tapi ternyata kuat juga. Ya, hingga masuklah air ke tenggorokannya. Nah, apakah membatalkan puasa? Naam. La, ya, tidak membatalkan puasa. Kenapa? Ah, karena dia tidak menyengaja. Ya, karena dia tidak tidak sengaja. Allah Subhanahu wa taala mengampuni perkara-perkara yang dilakukan secara tidak sengaja. <clears throat> Baik, sekarang <clears throat> jika seseorang <clears throat> dia eh, memakan benda-benda padat, bukan makanan ya, makan besi misalkan. <coughs> Al-muhim yang dia makanan yang dia makan bukan makanan. Apakah membatalkan puasa? <coughs> Taib. jawab na'am, membatalkan puasa ya, li umumil adillah karena keumuman dalil. Nah, karena keumuman dalil walaupun itu bukan makanan. Nah, <clears throat> misalkan makan tanah ya atau makan apalah ya, bukan makanan. Tetap membatalkan puasa. <clears throat> Dan ini yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Taib selesai dari e, nomor yang pertama tentang pembatal-pembatal puasa yaitu makan <clears throat> atau minum. Nah. <clears throat> Sehingga dengan pendapat tadi ya, walaupun bukan makanan itu akan membatalkan puasa <clears throat> maka fa'al hadza ya, ya rokok ya, itu membatalkan puasa nah nah <clears throat> walaupun itu bukan makanan ya, ya apa ini asap ya nah maka itu membatalkan puasa <clears throat> terus bagaimana seorang yang berada di jalanan. Ya. Yang di jalanan di situ banyak kendaraan yang mungkin keluar asapnya. Atau ya, ada di tempatnya lagi bakar-bakar apa ya, sehingga dia harus mencium asapnya. Nah, ya. Atau pembuat roti yang dia bergelut dengan terigu, tepung dan lain sebagainya sehingga ada yang bertebaran dan otomatis ada yang terhirup. Ya, Apakah membatalkan puasa? Hah? La, tidak membatalkan puasa. Nah, tidak membatalkan <clears throat> puasanya. Nah. Baik. Karena yang demikian ya, untuk menghindari yang seperti ini, nah, fihi masyaqqah, ada rasa berat ya untuk menghindari perkara-perkara yang seperti ini. Nah. Baik, apakah kita selama Ramadan nggak boleh safar? atau nggak boleh ke jalan ya. ini masyakkah ya. nah sedangkan kita banyak keperluan nah, <clears throat> sehingga sesuatu yang <clears throat> tidak bisa dihindari dan dia tidak sengaja ya tidak sengaja asap e, mobil dicium-cium misalkan ya kalau sengaja beda lagi nah ya. <clears throat> Baik ataupun pembuat roti, ya, otomatis dia nggak nggak nggak menyengaja untuk menyium apa memasukkan eh, debur-debur uh, apa debu-debu yang berterbaran itu untuk menciumnya. Ya. Nah, melainkan ya dia biasa sedang buat roti, ya, hanya saja dia butuh bernafas dan tidak mungkin menghindari tebaran terigu dan seterusnya. Maka yang demikian itu tidak membatalkan puasa. Wallahu taala a'lam bishawab. <clears throat> Masih banyak ya masail-masail tentang ini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Biidznillah taala subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi alamin.